Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus membawa tauhid uluhiyah. Demikian pula Al-Quran diturunkan untuk menerangkan tauhid ini. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW di awal dakwahnya, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Artinya, berikrarlah dengan tauhid uluhiyah kalian selamat. Sehingga ini adalah inti dan ini merupakan pokok tauhid yang mencakup tauhid-tauhid yang lainnya. Terkandung di dalam tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat dan juga tauhid rububiyah. Kata beliau, kalau sudah tahu demikian maka jangan menengok pada ucapan-ucapan ahlul batil yang menyatakan ada tauhid khusus, ada tauhid khususnya khusus, ada tauhid yang khususnya khususnya khusus. Yakni yang mereka kaum sufiyah membaginya dengan pembagian-pembagian seperti itu. Ketika mereka membagi dengan pembagian-pembagian seperti itu, mereka menyatakan bahwa tauhid ya, yang dikatakan tauhid uluhiyah dikatakan tauhid awam. Bayangkan. Tauhid yang kita bahas kemarin bahwa itu adalah paling penting menurut pembagian mereka para kaum sufiyah atau tasawuf menganggapnya itu tauhid biasa, tauhidnya orang awam, tauhid yang tidak begitu penting. Kalau tauhidnya orang-orang khusus, yakni yang memakai pemikirannya untuk mencari eksistensi Tuhan. Karena sofiahnya sofiatul kalam. Sofia ada dua jenis, ada sofiat kalam, ada sofiatul hadis. Sofiatul kalam itu sufi yang dalam masalah pemikiran pemikirannya ahlul kalam, filsafat. Seperti mereka-mereka yang membahas tauhid dengan akal-akal mereka, ada kaum sufi juga membahas dengan ilmu kalam. Alhamdulillah seperti kaum sufi sufinya wahdatul wujud dan sejenisnya. Mereka membagi tauhid, tauhid yang umum, tauhidnya orang awam, kemudian tauhidnya orang khusus dan tauhidnya orang khusus dari kalangan orang khusus yang diistilahkan oleh mereka tauhidul ammah kemudian tauhidul khassah, kemudian tauhidul khasul khassah. Khawasul khawas. Alhamdulillah. Ketika mereka berbicara tauhid awam, kata mereka itu tauhid la ilaha illallah, tauhid uluhiyah, itu tauhidnya orang awam. Semua bisa kata. Tapi tauhidnya orang khusus hanya pakar-pakar yang meneliti, yang membahas dengan ilmu mereka yang khusus pula katanya sampai yang paling tinggi kata mereka adalah tauhidnya para ahlul ma'rifat. Apa itu ahlul ma'rifat? Tauhidnya orang-orang yang bisa membaca dengan perasaan. Bisa membaca dengan perasaan sendiri dan bisa memiliki kasyaf. Tahu kasyaf? ini bisa mendapatkan al-kashfu tersingkapnya tabir-tabir gaib. Dia bisa memandang apa yang tidak dipandang oleh orang lain. Dia bisa menembus tabir-tabir gaib yang tidak mungkin manusia bisa memasukinya kecuali orang-orang khusus yang dijuluki dengan ahlul ma'rifat atau dijuluki dengan aulia atau dijuluki dengan berbagai macam julukan-julukan mereka al-aqtab wan nujaba atau dengan julukan yang khas al-kasyaf al-kasyaf adalah orang yang memiliki al-kasyaf memiliki dari Allah katanya ilmu laduni yang dia bisa memandang segala apa yang gaib. <laughs> Ini tauhidnya orang khusus katanya. dan sudah dibahas kebatilan pembagian tersebut karena sungguh yang paling penting justru tauhid uluhiyah saja. Adapun rububiyah adalah perkara yang melengkapi atau yang membuktikan kebenaran tauhid uluhiyah. Artinya ketika mereka memandang langit dan bumi, memandang ciptaan-ciptaan Allah, kesimpulannya memang Allah al khalla Maha Pencipta. Maka dia pantas untuk diibadahi. Kesimpulannya tetap tauhid uluhiyah. Kesimpulannya berarti dialah Allah yang sangat pantas yang berhak untuk disembah. Qul maka wala taltafit kata beliau. Jangan menengok pembagian-pembagian mereka karena justru yang paling tinggi adalah tauhidnya para anbiya dan lebih tinggi lagi tauhidnya ulul azmi dan lebih tinggi lagi tauhid al-khalilan dua khalilullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan apa tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Tauhidnya adalah idqala lahu rabbuhu aslim Qala aslamtu li rabbil alamin. Kita tauhid ya Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Ketika Allah katakan aslim, menyerahlah, berserah dirilah kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Iya, aku menyerah, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Diperintah dan taat. Itu tauhidnya al-anbiya, tauhidnya Nabiullah Khalilullah Ibrahim Alaihi Salam. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل Berkata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, setiap orang yang memiliki his, memiliki pemahaman panca indera yang normal, walahu aqlun dan memiliki akal yang yumayyizu bihi, akal yang bisa membedakan, maka la yahtaju bil istidlal ila awdha'i ahli kalam. Maka mereka tidak memerlukan, tidak membutuhkan pembahasan-pembahasan ahlul kalam, ahlul jadal, ahli debat, ahli ngomong, wastilahihim wa turuqihim battah, enggak memerlukan cara-cara mereka, istilah-istilah mereka sama sekali tidak memerlukan torekot-torekot mereka al-badah sama sekali. Jadi kalau orang itu dalam keadaan normal, cerdas, akalnya berfungsi cukup mereka nggak perlu membahas dengan pembahasan ilmu kalam nggak perlu baca Al-Quran pahami selesai dengarkan ucapan para salafus saleh terima kalau qala lahu rabbuhu aslim ucapkan aslam tu kalau Allah katakan salatlah dirikan salat kalau Allah katakan kerjakan, kerjakan. Kalau Allah katakan jangan, jangan. Itu tauhid. Mereka para kaum sufi menganggap ini rendah, masih tingkat syariat katanya. Masih tingkat syariat halal, haram, boleh, nggak boleh, ini kerjakan, ini jangan kerjakan. Itu rendah. Adapun kami tahu yang lebih, lebih, lebih daripada itu. Hakikat segala sesuatu. Kami tahu apa yang dibalik itu dari hal-hal yang gaib. Katanya. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Mereka membalik sesuatu yang nyata-nyata dalam Quran dan Sunnah. Mereka balik. Padahal seluruh para anbiya, memerintahkan untuk Allah, taatilah Allah. Seluruh para nabi Allah kisahkan dalam Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang hampir sama. Fattaqullaha wa atiyun. Bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku, kata para rasul. Kisah kaum Ad dengan nabinya, kisah kaum Samud dengan nabinya, Nabi Hud dan Nabi Saleh, kisah kaum Madian dengan nabinya Nabi Syuaib, kita kaum Nuh dengan nya Nabi Nuh. Semuanya menyatakan, wajahullah Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Yang namanya takwa adalah mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Mentaati perintah-perintahnya. Dengan ilmu yang Allah berikan. Dengan mengharapkan jannahnya. Meninggalkan larangan-larangan. Yang Allah larang dengan ilmu dengan mengharapkan keriduan Allah dan jannahnya. Itu Taqwallah subhanahu wa ta'ala. Bal rubbama yaqa bisababiha fi syukukin wa syubahin yahsul lahu biha al-hayrah wal dalal wal raiba. Ilmu kalam yang mereka ada-adakan dengan bid'ah bahkan bisa jadi menyebabkan orang terjerumus dalam keraguan malah. Justru membawa manusia ke dalam keraguan. Wasyubah dan kekaburan-kekaburan syubhat yang membawa mereka kepada al-hayrah, kebingungan, membawa mereka kepada dalal, kesesatan, membawa mereka kepada raibah, sesuatu yang meragukan. Fa inna tauhid ma yanfa idza salima qalbu sahibihi min dhalik. Dan yang namanya tauhid bermanfaat kalau pemiliknya tidak mendapatkan subhat-subhat Tauhid akan bermanfaat kalau pemiliknya tidak kotor dengan keraguan-keraguan. Jadi justru yang bertauhid kalau selamat dari perkara-perkara tadi. Selamat dari khairah, selamat dari dhalal, selamat dari raibah, selamat dari keraguan, selamat dari kesesatan, selamat dari kebingungan, selamat dari syak. Itu berarti tauhidnya bagus. Tetapi kalau belajar tauhid malah jadi lagu, itu namanya tauhidnya rusak. Belajar tauhid dari kaum filsafat. Membahas hakikat ini, hakikat itu dan sebagainya. Berakhir dengan kebingungan. Apakah dia bertambah tauhidnya? Justru berkurang, bahkan rusak tauhidnya. Kenapa? Buktinya dia jadi ragu, buktinya dia jadi bingung, buktinya dia jadi syak, yang tadinya sholat jadi nggak sholat lagi. Kenapa kamu gak sholat lagi? Padahal kamu sebelum masuk ke dalam kampus filsafat kamu masih sholat. Iya. Setelah saya belajar filsafat, ternyata saya ini masih dalam tahap mencari eksistensi Tuhan dan saya belum mendapatkannya. La haula wa la quwata illa billah. Itu namanya mundur. Itu namanya mundur ke belakang dalam keadaan dia tidak menambah tauhidnya, tidak memurnikan tauhidnya, tapi justru merusaknya di kampus filsafat. La yuflih illa man atallaha biqalbin salim. Padahal enggak akan selamat kecuali orang-orang yang memiliki kalbun salim. Wahada huwal qalbus salim dan yang namanya qalbus salim, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari keraguan, hati yang selamat dari syak, hati yang selamat dari syubhat-syubhat, hati yang selamat dari kebingungan-kebingungan. Itu qalbun salim. Dan Allah katakan bahwa la yuflih illa man atallaha biqalbin salim. tidak akan orang itu selamat illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat wala syakka anna an-naw' ath-thani wa ath-thalith min at-tauhid alladhi da'u annahu tauhidul khassah wa khassatul khassah ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية وهو الدرب خطر يفضي إلى اتحاد Perhatikan ucapan Syekh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dan tidak ragu lagi tauhid yang jenis kedua dan jenis ketiga ini tauhid yang mereka bagi mereka katakan tauhid orang awam tauhid uluhiyah direndahkan oleh mereka dikatakan itu tauhid umum tauhid orang awam Ada pun tauhid yang kedua dan ketiga yaitu tauhidnya orang-orang khusus, tauhidul khassah dan tauhidnya al khassatul khassah sahihnya orang khususnya orang khusus yang yantahi ilal fana berakhir kepada yang namanya fana azab ini istilah mereka apa itu fana alladhi yushammir ilaihi ghalibus sufiyah yaitu yang diistilahkan oleh kebanyakan orang-orang sufi dan yushamir ilaihi dan orang-orang sufi semuanya menuju ke sana dan berharap ingin mencapai itu tadi al-fana Wadah Kalau fana diterjemahkan artinya sesuatu yang hilang, lenyap, rusak, hancur itu fana. Tetapi yang mereka maksud adalah mereka tenggelam dalam keesaan Tuhan. Itu yang disilahkan oleh mereka. Wahuwa darbu khatar. Dan itu jalan yang sangat berbahaya. Yudhi ilal ittihad. Membawa mereka kepada al-ittihad. Al-Ittihad adalah seorang yang menganggap bahwa Allah menyatu dengan dirinya atau Allah menyatu dengan alam semesta. Yang demikian dikatakan tauhid istimewa. Tauhidnya orang-orang khusus dan khasatul khasa orang khususnya orang khusus. Wala haula wala quwata illa billah. disebutkan dalam footnote di sini. Kalau yang katakan yang sama ada tahqiq keterangan ta'lil dari muhaqqiqin bahwa yang namanya fana adalah apa yang dikatakan yufdi ilal ittihad yang membawa kepada wahdatul wujud atau menyatunya seorang dengan Tuhan. Wa dzalika anna sahib hadzal maqam qad yastaghriq fi maqamihi wa ghaibubatihi hatta yasqut anhu tamyiz fala yumayyiz baina khaliq wa makhluq. Ini maknanya. Apa itu fana? Yani seorang telah mencapai kedudukan yang dia tenggelam dalam kedudukannya itu dalam kegaiban Allah Subhanahu wa taala hingga tidak lagi bisa dibedakan mana yang khalik, mana yang makhluk. Tidak bisa lagi dibedakan mana yang diibadahi dan mana yang beribadah. Wala rabba wala merbub. Nggak bisa dibedakan mana rabb dan mana merbub. Mana yang menguasai dan siapa yang dikuasai. Karena sudah tenggelam dalam eksistensi Tuhan tadi. Na'udzubillah min Sehingga jangan kaget. Kalau tokoh-tokoh mereka menyatakan dengan bangga, bukan dengan takut. Kalimat-kalimat kufur tersebut. Tapi mereka mengucapkannya dengan bangga. Berdiri di mimbar dan mengatakan, Ana akhlukul ars. Aku yang menciptakan ars. Dan milikku dan bumi. Aku yang mengalirkan sungai Nil dan Efrat. Dan aku yang menakdirkan takdir-takdir. Ucapan apa ini? Kalau bukan kafir murtad keluar dari Islam. Tetapi pengikutnya ketika mendengarkan kalimat tersebut bukan istirja, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan mereka menyatakan kubur, bukan. Pengikutnya mengatakan selamat, selamat. berik berik, mabruk. Habis berik, mubarak dan sebagainya, ucapan selamat. Hani anak, hani anak, Aku ucapkan selamat padamu, aku ucapkan selamat padamu. Kenapa? Karena sudah mencapai puncak tertingginya tauhid, yaitu tauhidul khasatul khasah. Sudah mencapai tauhid yang paling tinggi, yaitu tauhidnya orang istimewa di atasnya orang istimewa yang dia sudah tidak bisa lagi membedakan siapa dia dan siapa Tuhan dia nggak bisa bedakan dan merasa dirinya sudah Tuhan. Karena Tuhan menyatu dengan diri saya. Maka yang saya ucapkan ucapan Tuhan, yang saya lihat penglihatan Tuhan, yang saya dengar pendengaran Tuhan dan seterusnya. Sehingga yang saya ucapkan tadi bukan ucapan saya itu, itu Tuhan yang berbicara. Anak aku pun harus. Bingung. Kira-kira bingung apa enggak bingung? Kalau bingung berarti rusak tauhidnya. Iya toh? Menambah bingung justru. Bahkan sebagian besar kaum muslimin menganggap dengan kebodohan dengan keawamannya. Wah ini orang stres. Gila ini orang. Padahal dibesarkan oleh kaumnya kaum Sufiya sebagai tokoh besar dari tokoh-tokoh Sufi. Sebagai tokoh terbesar mereka bahkan. Syekhul Masyayikh, alim di kalangan ulama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. بل يضل في هذا المقام إلى أن يظن أنه قد اتحد وامتزج بربه bahkan lebih sesat lagi mereka mencapai kedudukan yang kata mereka saya sudah menyatu dengan Tuhan dan melebur menjadi satu sehingga saya adalah Tuhan Tuhan adalah saya dari mana kamu dari Allah mau kemana maka Allah siapa kamu saya Allah sudah mencapai tingkat yang tinggi fana Berarti orang yang paling kafir dianggap paling bertauhid oleh mereka. Orang yang paling kafir dikatakan orang yang bertauhid. Fir'aun, Fir'aun, manusia yang menjadi contoh dalam Quran, manusia yang terjelek, dajjal, kedab, yang dikatakan oleh Allah pada wa taala sebagai taghut mengatakan ana rabbukumul a'la aku adalah Rabb kamu yang paling tinggi Ternyata tokoh sufi tadi ucapannya sama bahkan lebih dari Fir'aun. Mengatakan ana akhluqul arsh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. billah min hadzal din dhal. Tidak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari agama yang seperti ini, yang sesat seperti ini. Malal. Wala haula wala quwata illa billah. Bal a'zam min hadza annahu yadhunnu annahu huwa Allah Bahkan lebih mengerikan lagi, mereka mengaku dirinya sebagai Allah. Karena Fir'aun tidak mengatakan anak Allah. Fir'aun mengambil kata yang samar. Anda Rabb. Saya penguasa kalian. Artinya kalau dikejar dari sini dia bisa lari. Maksudnya penguasa daerah ini. Tetapi mereka tegas jelas mengambil nama Allah yang paling tinggi yaitu kalimat Allah. Hanya Allah wahdahu la syarikalah yang menyatakan dengan kalimatnya Innani anallah la ilaha illa ana Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah katakan pada Musa alaihi salam pantas bagi Allah dan Allah yang berhak menyatakan demikian. Barang siapa ada makhluk yang menyatakan innani anallah maka dia akdzabul kadzabin. Dia sedusta-dusta para pendusta, sesat-sesat orang yang sesat, sekafir-kafir orang kafir. Masa dikatakan sebagai syekh, sebagai wali, sebagai habibullah, sebagai na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang demikian. وفي هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكي عن أبي زيد أنه قال سبحاني أو ما في في الجبة إلا الله Orang yang sudah mencapai fana, kata mereka, itu sampai-sampai mereka tega mengucapkan kalimat sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Abi Yazid. Dia berkata, Subhani, Subhani, Maha Suci aku, Maha Suci aku. Kemudian berkata, wa ma fil jubbati illallah, tidak ada, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah katanya. Kalau apakah bukan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu tauhid? Wallah, ini justru sesyirik-syirik kesyirikan, sekufur-kufur kekufuran. Bagaimana dikatakan tauhidul khasatul khasah? Di tauhid yang khususnya orang khusus. إنا لله وإنا إليه راجعون انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا Perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Islam Abu Ismail Al-Ansari rahimahullah di mana beliau mengatakan dalam syairnya ma wahadal wahid min wahid id kullu man wahadahu jahidu tauhid man yantiq an la'atihi 'ariyah abtalah al-wahid tauhiduhu iyyahu tauhiduhu wa na'tu man yan'atuhu la lahidu tidaklah mengesahkan al-wahid min wahidin id kullu man wahadahu jahidin tidaklah ada seorang yang mengesahkan yang satu dari yang satu karena sungguhnya siapa yang mengesahkan yang satu maka dia penentangnya jahid penentang tauhidu man yantiq an na'atihi tauhidnya orang yang mengucapkan sifat-sifat Allah ariyatun apalahan wahid itu kosong tauhidnya dibatalkan dibatilkan oleh yang satu tauhiduhu iyahu tauhidu wa tauhiduhu wa na'ata man yan'atuhu lahidu tauhidnya adalah yang mengesakannya dan menganggap semuanya satu Orang siapa yang mensifatinya dengan sifat-sifat maka dia lahidu. Lahid ilhad. Jadi yang dianggap sesat adalah yang mensifati Allah dengan sifat-sifat. Tetapi yang menyatakan bahwa semua ini adalah Allah, maka itu orang yang bertauhid. Inna lillahi wa inna wa in kana qailuhu rahimahullah lam yurid bihi al-ittihad lakin dzakara lafdhan mujmalan muhtamalan jadabahu bihi al-ittihadi walaupun yang mengucapkannya tidak bermaksud untuk mengajarkan wahdatul wujud atau berkeyakinan dengan wahdatul wujud tapi dia mengucapkan lafaz yang mujmal yang ringkas yang terkesan bahwa maknanya adalah wahdatul wujud iya. banyak syair-syair para penyair yang ternyata kalau diperhatikan itu bukan tauhid tetapi itu al-ittihad wahdatul wujud Bahkan penyair-penyair zaman sekarang pun sama. Mengucapkan kalimat sungguh tidak ada di alam semesta ini kecuali kamu. Karena kelihatan kita benar kan? Padahal makna yang dipahami oleh mereka atau diyakini oleh mereka bahwa semua ini adalah Allah. Sehingga tidak ada kecuali Allah. Adapun tauhidnya ahlus sunnah, tauhidnya Islam dan kaum muslimin adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bumi ada, ada. Langit ada, ada. Kamu dan saya ada, ada. Tapi tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Kan begitu tauhid. Tapi mereka mengatakan tidak ada kecuali Allah. La illallah. Hati-hati sedikit kalimat mereka rubah sudah jauh maknanya dan mereka memang meyakini bahwa semua ini adalah Allah. La illallah. Alhamdulillah demikian. Al-Ittihad. Mereka-mereka yang meyakini manunggaling Gusti Kaulo. Bahwa Tuhan Gusti Allah menyatu denganku. Mereka dalam pikirnya mengatakan tidak ada kecuali Allah dikatakan oleh mereka keberadaan semua ini adalah keberadaan yang abstrak. Adapun keberadaan Allah adalah keberadaan yang hakiki. Apa ini? Permainan kata. Permainan kalimat. Permainan filsafat ucapan-ucapan ilmu kalam. Maksud, maksud, maksud, maksud. Kita nggak butuh maksudmu. Kita butuh kalau Allah kalau Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an, "Innani anallah la ilaha illa an." Kata Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyatakan demikian. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dalam kitab sahih, dalam sahih Bukhari. Dalam bid'il wahyi. Ucapkan la ilaha illallah kalian selamat. Sudah. Tidak perlu pakai mengucapkan ucapan-ucapan mereka. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jangan pakai bahasa bahwasanya tidak ada yang di alam semesta ini kecuali Allah. Lah kalau ini benda-benda ini ya itu semua ada tapi abstrak. Udahlah jangan jangan kebanyakan cincong. Dan kebanyakan kata, kebanyakan kalam bolak-balik ke sana kemari. Ucapkan dengan tegas bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah mudah dipaham, mudah dicerna oleh akal yang sehat. Waqtama billahi jahda aymanihi annahu ma'ah. Dan bersumpah dengan nama Allah setinggi-tinggi sumpah. Si penyair tadi menyatakan bahwa Allah bersamanya. Walau salakal alfadha syar'iyya allati la ijmala fiha kana haqq kalau saja dia memakai kalimat-kalimat dan lafaz-lafaz yang syar'i yang ada dalam Quran dan Sunnah, niscaya itu lebih tepat, ahok, lebih hak, lebih tegas, lebih benar. معنى المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشاعر لنبه الشاعر ودعا الناس إليه وبينه فإن على الرسول البلاغ المبين فأين قال الرسول هذا التوحيد العامة kalau saja mereka memakai lafaz-lafaz Al-Quran, lafaz-lafaz Sunnah, maka mereka selamat. Yani ketika ada yang berkata bahwa maksudnya bukan begitu, maksudnya maksudnya maksudnya baik. Ya. Salam saja Anggap kita terima alasannya. Ya sudah. Ya. Berarti itu salah memilih kata saja. Baik, makanya kami nasihatkan. Pakailah lafaz-lafaz yang syar'i. Lafaz-lafaz yang ada dalam Quran lafaz-lafaz yang ada dalam hadis. Selamat kamu, nggak bingung dan nggak membingungkan, nggak sesat dan nggak menyesatkan. Seringkali yang terjerumus adalah para penyair, para suara. Karena para penyair memakai kata-kata yang sulit-sulit dan supaya indah, tetapi justru terjerumus dalam nasihatul wujud. Kalau saja kalimat-kalimat itu bagus, tepat, indah, maka niscaya akan disampaikan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu memang pantas diucapkan oleh bayanahu Rasul, akan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Padahal di masa Rasulullah SAW, budaya yang sedang in ketika itu adalah budaya berbahasa. Yaitu seni yang sedang mereka bersaing dalam di dalamnya adalah seni berbahasa. Gak ada seni-seni lain kecuali syair Ketika itu syair yang dibanggakan oleh mereka. Kalau saja kata-katamu itu kata-kata yang bagus, indah, kamu sudah terkalahkan oleh Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kenyataannya, lafat-lafat Al-Quran nggak seperti itu. Nggak menyatakan tidak ada yang hakiki kecuali keberadaan Allah. Bahwa keberadaan makhluk itu abstrak dan seterusnya. Tidak ada yang mengatakan begitu. Hanya ada lafat Al-Quran yang sangat jelas, tegas, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام itu lafaz yang jelas tegas manusia makhluk-makhluk ada Allah pun ada. Lu berarti sama Allah dengan makhluk. Bukan begitu. Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Ada pun yang lain akan fana, akan hancur, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik akan tetap kekal keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu? maksud saya itu itu. Nah, selesai kalau maksudnya itu, ya ini aja yang dibaca. Ayat ini selesai, kamu baca. Jangan memakai lafaz-lafaz seperti tadi. Tidak ada kecuali Allah. Maksudnya? Ya pokoknya nggak ada semua ini kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Ya pokoknya tidak ada yang ada dengan benar-benar ada kecuali Allah. Tambah bingung lagi. Enggak maksudnya keberadaannya itu tidak tidak hakiki, tidak asli. Maksudnya bagaimana? Abstrak. Maksudnya abstrak itu apa? Ya pokoknya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Susah amat. Nah, maksud saya itu keberadaan mereka itu kan nanti akan berakhir. Oh, itu maksudnya. Qul ucapkan kullu man 'alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bahwa semua akan fana kecuali wajah Allah, wajah Rabbmu Tul Jalali wal Ikram yang akan kekal terus menerus keberadaannya terus menerus Ya yabqa kalau saja memakai lafaz-lafaz seperti itu selamat mereka kalau saja memakai lafaz-lafaz syar'i dari Quran dan Sunnah mereka akan selamat Aina qala rasul hadza tauhidul 'ammah wa hadza tauhidul khassah kita pertanyakan kepada mereka, mana ucapan Nabi, ucapan Rasul yang berkata ini tauhid khusus, ini tauhid amah? Mana? Mana yang dikatakan dari Nabi bahwa ini tauhidul khusus dan ini tauhidul khususul khusus atau tauhidul khassatul khas? Atau ma yukharrib min hadzal ma'na atau ucapan Rasul yang mirip kayak gitu atau mendekati ke sana ada? Atau asyara ila hadhihi nuqul wal uqul Hadara mana? Atau yang ada isyarat ke sana. Nukilan-nukilan atau asal. Tidak ada. فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه Adapun ini Al-Quran adalah ucapan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini sunnah Rasulullah SAW. Ada. Quran ada, sunnah ada. wah ada kalam khairul qurun. Dan itulah ucapan-ucapan para khairul qurun, ucapan para sahabat yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul. Ada. Kenapa mencari kata-kata yang aneh? Mau ngambil ucapan Allah ada dalam Quran. Mau ngambil ucapan-ucapan Rasulullah ada dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kita ingin mengambil ucapan-ucapan manusia terbaik, ada mereka-mereka para muhajirin dan ansar, para sahabat khairul qurun, ba'da rasul, wasajatil arifin. mereka lah para sadatil arifin. Kalau mau meminjam istilah mereka. Sadatil arifin itu artinya tokoh makrifat yang paling tinggi. Sadat, sayyid-sayyidnya para ahli makrifat. Siapa kalau kita anggap Ma'rifat itu artinya pengetahuan dan pengenalan. Siapa yang paling kenal dengan Allah? Rasul. Dan siapa setelah Rasul yang paling kenal terhadap Tauhidullah, yang paling ngerti ma'rifatullah? Para sahabat. Tidak lain tidak bukan yang Allah puji dalam Al-Quran, yang Rasulullah puji dalam hadis-hadis yang sahih. Khairul quruni qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Dan Allah puji dengan kuntum khaira ummat, kalian umat terbaik. Dan Allah puji pula sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladziina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka kata Allah. Mereka sadatul arifin. Kalau mau mencari ma'rifat, ma'rifatullah yang sebenar-benarnya mereka yang lebih tahu. سادات العارفين من الأئمة جاء ذكر الفلاح فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم وإنما حصل kita pertanyakan apakah ada pembagian tadi dari mereka dari sadatul arifin para ahli ma'rifat dari kalangan para sahabat dan tabi'in adakah dari mereka pembagian tauhid ammah tauhid umum tauhid khusus tauhidnya khususnya orang khusus ada لا ahad منهم يقسم هذا taqsim. Gak ada seorang pun dari mereka yang membagi dengan pembagian seperti itu. Yang namanya agama ini untuk seluruh kaum muslimin. Yang atas maupun yang bawah. Darah merah ataupun darah biru. Sama. Apa beda? Oh ini karena darah biru khusus tauhidnya. ada. Oh ini karena turunannya turunan Nabi, beda tauhidnya. Gak ada, sama tauhidnya. Tauhidnya Rasul dan tauhidnya serta-serta kaum muslimin. Diajarkan sama. Hanya saja yang lebih yakin lebih tinggi imannya tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzu kaum muslimin yang kami hormati. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ghairul haqq selain kebenaran. Jangan berlebih Jangan hulu apa yang ada dalam Quran terima, apa yang ada dalam hadis terima, apa yang telah dijalani oleh para sahabat pada tabi'in ikuti terus. Pada beri na'azakumullah saya katakan demikian Karena sungguhnya mereka kadang-kadang Alasannya saya ini masuk akal Kami itu maksudnya tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Kan bagus maksudnya. Maksud kami tidak sama Allah dengan makhluknya sehingga tidak mungkin ada sifat yang sama yaitu keberadaan sifat ada kalau kamu baca buku mereka mesti pertama bab pertama akan dibahas hakikat ada akhirnya mereka terjerumus dalam sekian kesesatan yang berbeda-beda tapi sama dan satu sisi sesat Berbeda-beda kesimpulannya, tapi sama sesatnya. Yang satu mengatakan kalau begitu Allah itu jangan dikatakan ada, jangan pula dikatakan tidak ada. Jadi Allah tidak ada dan tidak tidak ada. Sesat. Yang kedua, kalau begitu Allah yang ada, kita tidak ada. Aneh lagi, sesat. <laughs> Satu lagi mengatakan kalau begitu kita katakan saja eh, Allah ada, kita ada tapi tidak hakiki. <laughs> Macam-macam kesimpulan itu karena hulunya mereka. Padahal kalau kita pelajari Quran wa Sunnah, insya Allah kita tidak akan menyamakan Allah dengan makhluk dan kita memuliakan Allah dengan benar. Kalau kita membaca Quran dan Sunnah dan mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabiin tabi'in dan para ulama, imam-imam ahlu sunnah, mengikuti imam syafi'i, mengikuti imam Ahmad, mengikuti para imam-imam ahlu sunnah, termasuk imam Ibn Abdul al-Hanafi yang sedang menulis kitab ini dan sedang kita baca kitab ini. Semoga taufiq wal afiyah. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.